Kita teruskan kembali kajian kitab I'tiqad A'immati Alil Hadis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimallahu taala. Sekarang kita akan sampai kepada pembahasan yang ada kaitan dengan kemarin tentang masalah hal-hal yang merupakan penyempurna bagi al-aqidah. Kala Abu Bakar Ismaili rahimahullah, berkata Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah, wa yarawna kafal adha wa tarkal ghibati illa liman adhara bid'atan wa hawa wa yad'u ilaiha. Imam-imam alil hadis mereka berpendapat wajib untuk tidak mengganggu kaum muslimin dan tidak menghibah mereka kecuali bagi yang menampakkan kebid'ahan dan hawa nafsu dan dia menyeru kepadanya. Fal qaulu fihi laisa bighibatin indahum. Maka mengkritik, membantah yang menampakkan bid'ah tersebut bukan termasuk al bid'ah. Ikhwani fil rahimani warhamakumullah, kita baca sarah dari Al-Syekh Hamad Al-Utsman hafizallahu taala Beliau mengatakan aziyatul muslim muharramatun. Menyakiti, mengganggu orang muslim itu diharamkan. Ya, baik mengganggu dari sisi harta ataupun kehormatan, apalagi masalah darah, menumpahkan darah seorang muslim. Ya, Rasul mengatakan ketika khutbatu al-wada' ya, di Arafah, beliau mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Kata Rasul sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan-kehormatan kalian, eh harta-harta kalian itu diharamkan di antara kalian. Eh sebagaimana haramnya atau sucinya eh hari ini yaitu hari Arafah di tanah haram eh dan di bulan yang haram. Ini sekali lagi adalah suatu yang wajib dipahami oleh seorang muslim. Jangankan orang muslim, orang kafir saja nggak boleh kita mengganggunya. Ya, Allah mengatakan la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabar wa tuksitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian atau yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian dan untuk kalian berbuat adil kepada mereka, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat keadilan. Artinya, kita dilarang untuk berbuat yang buruk atau jahat kepada orang kafir. Apalagi terhadap seorang al-muslim. Ini adalah sesuatu yang ya sudah harus dipahami oleh seorang muslim yang sejati. Ya, Allah mengharamkan eh, kepada siapapun. Wala tadalamu, jangan kalian saling mendalimi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala juga wala yajrimannakum syananu qaumin ala ala ta'dilu. I'dilu aqrabu taqwa. Janganlah kebencianmu kepada sebagian orang eh sekelompok orang membuatmu tidak berlaku adil, berbuat adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya. Contoh misalnya, ya seorang misalnya manajer, dia seorang muslim, punya anak buah kafir misalnya, ya. Kalau dia memang berhak mendapatkan gaji satu juta, ya kasih satu juta, jangan apa? Eh dikurangi. Ya, ini terhadap apa? Orang kafir, ini terhadap seorang seorang muslim. Harus berlaku apa? Yang adil meskipun terhadap orang orang kafir, ya. Ini sekali lagi apalagi kepada seorang muslim, apalagi menyakiti orang muslim. Ini luar biasa dosanya. Sebagaimana kata Allah surat Al-Ahzab ayat 58, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang yang beriman, yang laki maupun yang perempuan, eh tanpa sebab apa yang mereka lakukan, maka sungguh yang menyakiti itu akan membawa eh buhtanan, eh kedustaan di sisi Allah dan dosa yang yang besar. Ini juga masih berkaitan dengan masalah eh, ya menuduh orang muslim tanpa tanpa hak. Ya menuduh mencuri atau menuduh orang itu korupsi tanpa hak atau menuduh berselingkuh tanpa hak misalnya. Ya menggosip ya orang muslim atau muslimah maka ini dosanya lebih dahsyat lagi. Ya di samping di situ ada unsur penyerupaan terhadap orang munafik. Ya seperti yang dilakukan oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ketika menuduh Aisyah berselingkuh. Eh, kemudian Allah turunkan ayat yang mensucikan beliau dari tuduhan tersebut. Kemudian Allah mengatakan, ya waladina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khair lakum likulli imri'in minhum maktasabu minal ithm walladzi tawalla kibrahu lahu adzabun adzim Allah mengatakan dan orang-orang yang membawa kabar dusta tadi, kabar bohong tadi, gosip tadi, itu sebagian dari kalian. La tahsabu syarallakum. Kalian yang dituduh, kalian yang digosipi, jangan mengira gosip itu jelek bagi kalian. Balhuwa khallakum, maka itu baik bagi kalian. Kenapa? Ada pahala gratis di sisi eh Allah pada hari kiamat. Eh maka jangan terlalu sedih kalau ada orang menggosipi, orang yang menghibah. Eh karena apa? Ini pahala yang gratisan. Eh kalau antum sekarang puasa masih butuh apa? Eh butuh perjuangan, eh menahan makan, eh minum mulai dari pagi sampai tenggelam matahari baru boleh makan. Eh butuh perjuangan. Ini antum gratisan. eh, ya, maka sekali lagi eh biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Ini dalam urusan apa? eh, ya, la tasabu syarlakum. Itu tidak jelek bagi kalian, bahkan itu baik bagi kalian yang digosip, yang di eh, ya, yang digunjing, yang diribai. Ya, namun kata Allah, namun bagi yang menghibah, eh, bagi yang menggosipi, ya, Allah mengatakan, ismi. Bagi setiap orang yang ikut andi dalam gosip tadi, bagi mereka apa? Eh dosanya. Walladzi tawalla kibrahu lahu adabun azim. Dan bagi provokatornya yang merupakan orang pertama yang menyebarkan gosip tersebut, maka baginya azab yang yang pedih. Naudzubillah min dalik. Eh, maka sekali lagi, ini bukan sesuatu yang sepele. Ini sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi termasuk kehormatan seorang hamba. Menyakiti bukan hanya sekedar masalah eh harta, namun juga masalah apa? Kehormatan ini luar biasa. Bahkan terkadang kehormatan lebih eh, berharga daripada harta. Mungkin orang diambil hartanya santai. Namun kalau di ya robek-robek kehormatannya ini lebih apa? dahsyat. Ya, apalagi orang itu ketika mungkin dia sakit hati, dia berdoa kepada Allah untuk menghancurkan, membinasakan orang yang menggosipinya. Maka Rasul mengatakan, Ibtaki dakwatan madlum, fa laysa baina wa baina Allah hijab. Jauhkanlah diri kalian, hati-hatilah kalian dari doa orang yang terdolimi. Karena tidak ada batasan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekarang belum kena adabnya. Namun satu saat, apalagi nanti di akhirat, lebih dahsyat lagi. Apalagi kita ingat hadis apa? Al-muflis. Atadruna mal muflis fikum? Tahukah kalian siapa yang bangkrut pada hari kiamat? Ya, para sahabat mengatakan yang bangkrut menurut kami adalah malah dirham wala dinar, yang nggak punya harta dinar maupun dirham. Namun kata Rasul bukan itu yang dimaksud dalam eh konteks hadis ini. Ya, namun orang yang bangkrut aladiyati bil hasanat kal jibal. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa ya eh, segunung kebaikan. Ya, puasanya luar biasa, ya, Sholatnya, eh nggak pernah ketinggalan. Mulai takbiratul ihram. Namun, orang itu syata mahada mencaci maki ini. Ma, eh ngambil harta orang lain dan seterusnya. Eh mengambil harta, merobek kehormatan saudaranya, bahkan sampai menumpahkan darah. Maka diambil kebaikannya, diberikan kepada yang didolimi. Kalau sudah habis kebaikannya, kejelekan dosa orang yang didolimi akan diberikan kepada yang yang mendolimi. Makanya sekali lagi Rasul mengatakan itaki da'watan itaki dulu itaku dulma fa inna dulma dulumatun yamal qiyam. Hati-hati dari kedoliman karena kedoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Mungkin Anda sekarang lagi berkuasa, Anda sekarang lagi eh, di atas, ya Anda bisa sewenang-wenang untuk mendolim yang di bawah Anda. Namun pada hari kiamat ya ada pengajilan akhirat. Semuanya akan ada hukuman ada al-qisas. Eh, maka yang didolimi bersabar. Eh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa doli, orang didolimi mendoakan orang yang didolimi dengan kejelekan dalam masalah. Ya, apalagi Rasul sudah memberikan apa? Eh lampu kuning. Ittaqi da'wata admadlum. Artinya apa? Boleh-boleh saja, ya. Bahkan para sahabat dulu mempraktekkan hal seperti itu. Eh ketika kalau nggak salah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, eh seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Eh di antara 10 sahabat yang jadi masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas Beliau pernah digosipi, dituduh ya mengambil sebidang tanah ya seorang perempuan. Ya. Maka beliau tidak terima. Ya, bagaimana sakit hatinya orang apa dituduh seperti itu? Ya apalagi sudah apa namanya ya, tercoreng di tengah-tengah masyarakat. Maka beliau pun berdoa kepada Allah, Allahumma qtulha fi ardi, Allahumma qtul, Allahumma mi basaraha, waqtulha fi ardiha. Kata saat bin dalam doanya, Allahumma ami basaraha. Ya Allah butakan mata sang perempuan tersebut, Waktu fi ardiha. Matikan dia di ya tanahnya sendiri. Dan kepada Allah, Allah mengabulkan doa saat bin Ayi Waqqas apabila apalagi, apalagi beliau terkenal dengan mustajab dawa orang yang dikenal doanya mustajab. Maka Allah kabulkan doa saat bin Ayi Waqqas, Allah butakan mata eh perempuan yang menuduh tersebut dan Allah Eh matikan dia di dalam sumurnya eh sendiri. Eh ketika dia sudah buta, berjalan, nggak tahu apa, jatuh ke dalam sumurnya, mati di dalam sumurnya. tidak wata al-madlum. Eh maka sekali lagi yang mungkin eh sekarang ini menang ketika bisa mendolimi, maka hati-hati. Eh dakwat al-madlum. Eh bisa eh mengenal siapa saja kalau tidak bertobat eh di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau minta maaf kepada orang yang didolimi tersebut atau mengembalikan haknya. Ini sekali lagi, ini sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi orang itu rajin ibadah, eh cuma mulutnya nggak bisa dijaga. Eh, ya, ini sesuatu yang sangat amat eh, ya disayangkan. Maka pahala-pahala yang dia kerjakan tersebut akan mengalir eh ya, kepada yang didolimi tersebut. Naudzubillah min dalik. Kemudian kata beliau, wal ghibatu min kabairid dzunub. Ya, eh, ghibah termasuk dosa-dosa besar. Ya, ini sekali lagi bukan sesuatu yang sepilih. Ya, apalagi Al Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadus Salihin nanti yang punya kitab Riyadus Salihin bisa dibaca kitab Al Umur Al Manhiu Anha. Ada bab tentang hal-hal yang diharamkan. Yang beliau ya sampaikan pertama kali bab tahrimil ghibah. Bab haramnya ghibah. Ya, nanti dilihat sekali lagi ada bab judulnya hal-hal yang diharamkan, yang dilarang. Bab eh, fasal yang pertama judulnya tahrimil ghibah. Bab haramnya riba wal amr bihidzil lisan dan sekaligus ada perintah untuk menjaga apa? Menjaga lisan. Eh, memang lisan ini adalah elit, elit dari tidak bertulang. Eh, terkadang susah dikendalikan. Maka Rasul pun pernah berwasiat kufa alaika kepada Mu'ad bin Jabal. Beliau mengatakan jaga lisanmu. Kemudian Rasul mengatakan wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia itu ditelungkupkan dalam api neraka di atas wajah mereka kecuali karena sebab ucapan lisan mereka. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Ya, naudzubillah min dalik. Bahkan Rasul mengatakan Inna rajula la yatakallam bi kalimatin la ya robiha basan yahwi biha finnari sab'ina kharifan. Ada orang yang dia berbicara asbun saja, seenaknya, tidak dipikir. Dia anggap sesuatu yang ya biasa saja. Ya, dia anggap angin lalu saja. Ya, la ya robiha basan. Namun kata Rasul yahwi biha finar sab'ina Khalifan Orang itu masuk ke dalam api neraka selama 70 tahun lamanya dikarenakan ucapan lisannya yang tidak apa? dipikir tadi, ya. Maka sekali lagi hati-hati lisan. Makanya Rasul mengatakan, "Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw semut Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Atau kalau nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Ya, orang Arab mengatakan ingkanal kalam min fasuku fasukutu min dahab. Apabila ucapan itu dari perak, maka diam pada waktunya itu eh seperti emas. Ya, hati-hati. Kita diam, tahu kapan waktu kita diam. Kita bicara, tahu kapan kita bicara. Harus ada apa? Manajemen lisan. Eh diatur lisan ini. Kapan ngomong, kapan diam. Ya, jangan asal ngomong, jangan asbun. Ini sama juga dengan kita komentar di medsos misalnya, kurang lebih sama ucapan juga, ya. Nah hati-hati, jangan asal komen, jangan asal ya ngomong, harus apa dengan dalil, dengan uh, ilmu. Karena sekarang luar biasa orang yang komentar di eh, medsos, eh bukan hanya orang yang di luar sana, bukan hanya politikus saja, ya bahkan yang ngaji ucapannya nggak bisa apa direm. Naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi bahan introspeksi bagi kita semuanya untuk menjaga ahlisan. Nah, Imam Nawawi tadi membawakan bab haramnya riba atau fasal haramnya riba dan sekaligus perintah untuk menjaga apa? Alisan. Ini sangat eh, luar biasa bahaya alisan. Bahkan Rasul mengatakan eh aksaru khataya bani adam milisani. Kebanyakan eh kesalahan anak Adam manusia itu dari dari lisannya. Ya, terkadang sudah capek, anggota badannya lelah, nggak bisa berbuat apa, maksiat nggak bisa. Yang bisanya apa? Alisan. Ya, karena apa? Tidak tak bertulang, nggak capek kalau suruh ngomong. Ya, naudzubillah min dalik. Apalagi eh di dunia medsos orang komentar tiap hari luar biasa dahsyatnya. Ya, sekali lagi ini harus betul-betul kita jaga. Ini ancamannya tidak sembarangan. ya Rasul mengatakan tadi ada seseorang yang dia berbicara dia anggap itu sesuatu yang biasa saja, ya, namun karena ucapan itulah dia ditenggelamkan di dalam api neraka selama 70 tahun lamanya. Naudzubillah min dalik. Itu secara umum haramnya ya membebaskan lisan ya dengan ucapan-ucapan yang yang haram. Terlebih di sini masalah riba. Kemudian dibawakan di sini oleh Asyarih firman Allah surat Al-Hujurat ayat 12 tentang haramnya riba, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu janganlah sebagian kalian menghibah menggunjing ngerasani eh sebagian yang lain apakah salah seorang di antara kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya yang mati eh maka sungguh kalian akan apa merasa eh tidak suka Jangankan bangkai saudaranya, bangkai kambing saja, enak udubillah min dalik, mau. Hah? Ya, ini sekali lagi, terkadang, dan itu yang pernah Rasulullah SAW ya, praktekkan atau contohkan kepada para sahabat. Ketika beliau melihat bangkai, ya, seekor kambing, beliau katakan siapa yang mau apa? Ya, mengambil kambing seperti ini. Ya, kata para sahabat kalau masih hidup saja, ya kita nggak mau karena ada cacatnya. Apalagi sudah apa menjadi bangkai. Namun naudzubillah min dalik, manusia apa? lebih suka dengan bangkai saudaranya sendiri tersebut. Ini sekali lagi sesuatu yang sangat amat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Riba itu artinya kata Rasulullah SAW, dikruka akhok mayakrahuhu. Ya, engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu di ya belakangnya, ya tidak dihadap, tidak di hadapannya. Ini seperti yang kalau kita terjemahkan menggunjing rasa nih, Ya, ini sekali lagi suatu yang terkadang kita nggak sadar. Ya, namun terkadang juga ini memang sudah hobi. Ya, kalau sudah cangkruk, sudah nongkrong, enak eh, udu min mendalik, Ucapan kesana kemari, nggak selamat si fulan begini, si fulan begini tanpa ada masalah sama sekali. Menghibah saudaranya. Ya, naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi ingat sabda Rasul tadi, Ya, terkadang kita asbun saja, ngomong begitu saja, namun naudzubillah min dalik karena ucapan itu bisa apa? menenggelamkan kita ke dalam api neraka. Ya, asik nongkrong, asik ngobrol, cuma itu. Eh, ya, sudah menghabiskan waktu tanpa faedah ditambah dengan yang yang haram tadi. Kemudian ada yang mengatakan, ya, terkadang ada yang mengatakan, oh saya cuma apa pendengar setia saja Ustaz. Ya, saya nggak ikut-ikut Ustaz. Ya, Apalagi ada saudaranya yang eh diriba, digunjing, bahkan difitnah, eh digosipi, diam saja. Eh ketika nasihati, kenapa kok diam? Ya, saya nggak ikut apa? Nggak ikut campur. Saya nggak mau ruwet. Naudzubillah min dalik. Mana itu sabda Rasul SAW? Unsur akhaka zaliman al mazluma. Tolonglah saudaramu yang mendolimi dan yang apa? Dizalimi. Kalau ada saudara anda di gosipi, diriba, ya, Anda ya, tegur orang yang apa menggosip yang mengibat tersebut. Uskut, ya, diam, ya. Karena apa? Anda kalau tidak mau ikut campur, Anda juga apa? Dapat dosanya. Ya, makanya Imam Nawawi nanti dilihat ya, lihat Salihin fasal pertama bab haramnya riba atau fasal haramnya riba dan perintah menjaga lisan. Kemudian fasal yang kedua, beliau ya lanjutkan dengan kata-kata bab tahrim sama il riba. Bab haramnya riba atau bab haram mendengarkan riba. Ya, sama-sama haramnya. Yang menghiba, yang mendengarkan riba kalau dia sekut saja, diam saja sama mendapatkan apa? dosanya. Bab tahrim sama il riba. Kemudian beliau lanjutkan dengan mengatakan wa amri man sami'a ghibatan muharramatan biraddiha wal ingkar ala qailiha dan sekaligus kewajiban perintah bagi yang mendengarkan riba yang haram tersebut untuk membantah riba tersebut atau gosip tersebut ya dan mengingkari orang yang mengatakannya apalagi kalau sudah itu gosip nggak berasa sama sekali osir ya wal ingkar alaiha wal ingkar ala qailiha Ya, kemudian kata beliau, fa'in ajiza an walam yakbal minhu yajib an yufariqal matil dzalikal majlis. Kalau dia ya tidak sanggup mengingkari ya dengan tegas maka kewajibannya meninggalkan majlis riba tersebut. Jangan mengatakan saya nggak ikut-ikut cuma nongkrong terus samirawan ya. Dapat apa? Dapat dosanya juga. Eh, apalagi Rasul mengatakan tadi, unsur akhaka doliman aw madluman. Tolong saudaramu yang berbuat dolim, yang menghiba dengan engkau mencegahnya, menasehatinya, atau kata sebagian ulama, kalau engkau mendengarkan seperti itu, kalau ada saudara anda digosipi, ya, anda tantang dia. Kalau betul gosip anda itu, bagaimana kalau saya pertemukan dengan yang anda gosipi? Ya, ini jangan apa sekut Ya, saya nggak mau ikut campur. Saya nggak mau masuk ke dalam fitnah. Anda sudah masuk ke dalam apa? Fitnah. Karena Anda sudah masuk ke dalam apa? Majelis yang haram. Kalau Anda nggak mau, tinggalkan majelis tersebut. ya. Kadang ini disalah pahami. Saya nggak ikut-ikut, padahal apa? Ikut juga apa? Berpendapat. Naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi yang harus dipahami bukan hanya yang diharamkan, yang menggosipi yang menghibah, namun juga yang ikut ya, nimbrung dalam majelis tersebut juga mendapatkan apa? dosanya. Eh, kemudian Imam Nawawi membawakan dalil-dalilnya tentang haramnya mendengarkan ghibah. Di antaranya Allah mengatakan wala takfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu kana an mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang kau ya memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, ya, mata, eh, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang ngomong, namun yang mendengar juga akan apa? Allah minta pertanggungjawaban. Apalagi Allah menceritakan tentang sifat orang beriman. Walladina a walladina idamaru billahi maru kirama. Apabila hamba-hamba yang beriman, yang bertakwa, yang melewati sesuatu yang tidak bermanfaat, ditinggalkan. Bukan malah apa? asik nongkrong, bukan asik malah ya rapat, menghibah dan sebagainya. Namun apa? Meninggalkan. Ya, Walladina idza maru billahi maru kirama. Demikian pula Allah mengatakan wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhu. Apabila engkau melihat orang-orang itu berpaling dari ayat-ayat kami, maka apa? Tinggalkan majlis mereka. Ini sekali lagi, bab haramnya riba dan haram mendengarkan apa? riba. Eh maka hati-hati. Eh hobi nongkrong dengan adanya riba ini sekali lagi numpuk dosa dan kita apa? Eh memberikan pahala kepada yang digosipi tadi dengan eh cuma-cuma. Eh naudzubillah min dalik. Eh kemudian di sini Imam Nawawi juga eh setelah bab haramnya riba haramnya mendengarkan riba dan kewajiban untuk membantah riba ya dan mengingkari riba tersebut. Kemudian bab berikutnya atau pasal berikutnya beliau mengatakan bab mayubahu minal riba. Bab apa saja yang dibolehkan orang itu diriba. Jadi ini pertengahan alusuna alusuna ya berputar bersama dalil kemana saja dalil berputar. Dalil mengharamkan, ikut mengharamkan. Dalil membolehkan, ikut membolehkan. Jadi secara asal, haram menghibah. Ya, kecuali pada beberapa keadaan. Imam Nawawi, eh, sebelum kita baca di sini, kita bawakan dulu eh, secara ringkas, ya nanti eh, bisa antum lihat lagi di kitab Riyadhus Salihin. Bila membawakan enam keadaan bolehnya menghibah. Sekali lagi secara asal menggunjing seorang muslim eh itu haram, dosa besar. Ya, begitu juga yang mendengarkan, itu juga dosa besar, ya. Namun ada beberapa keadaan yang ya riba itu di, dibolehkan. Ada enam keadaan kata Imam An Nawawi. Disingkat oleh seorang penyair dalam dua bait syairnya dikatakan al qadhu laisa bighibatin fi sittatin. Menggunjing bukan termasuk riba pada enam keadaan. Yang pertama mutadzalim. Ketika orang itu ya merasa didolimi, dia melapor kepada yang berwajib tentang yang mendoliminya. Al-tadzallum, mutadzalim. Ya, orang yang didolimi, dia melapor kepada yang ya pihak berwajib tentang yang mendoliminya. Kemudian wa mu'arifin, orang yang memperkenalkan orang lain ya dengan menyebut cacatnya dengan tujuan segera memperkenalkan bukan untuk mencela. Nanti akan kita perinci. Kemudian yang ketiga wa muhadziri memperingatkan ya kaum muslimin dari sesuatu bahaya. Yang keempat wa mujahirin yaitu mewarning sama juga memperingatkan bahaya pelaku maksiat atau kebid'ahan yang terang-terangan berbuat kemaksiatan, bangga dengan kemaksiatannya dan kebid'ahannya. Yang kelima, wa mustaftin, orang minta fatwa. Ya, dengan menyebut nama tidak ada masalah. Kemudian yang keenam, wa man talabal i'ana ala izalati mungkari, minta tolong kepada pihak berwajib untuk menghilangkan suatu kemungkaran. Ya, saya perjelas lagi. Yang pertama, mutadzalim, orang yang didolimi. Boleh dia apa? Mengeluhkan kepada yang berwajib tentunya. Bukan kepada setiap orang dikeluhi. Fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Tapi memang niatnya sebenarnya sudah jelek. Untuk menjatuhkan orang yang apa? Didolimi atau yang mendolimi tadi. Terkadang terlampau, melampaui batas. Ya, Ini riba. Ya, riba ini secara asal haram. Seperti kalau kita katakan babi itu apa? haram. eh kecuali kalau apa? Darurat. Ya. Namun kata pak ulama, ad-darurat tuqaddaru bil qadariha. Namanya darurat itu ada batasannya. Eh babi haram kecuali kalau darurat. Anda misalnya di gurun pasir, nggak ada yang bisa dimakan kecuali babi. Kalau Anda nggak makan itu akan mati. Anda makan sesuai dengan apa? Kebutuhan. Satu piring selesai sudah, jangan dibungkus pulang. Ya. Ini namanya apa? Melampaui batas. Sama dengan ini, secara asal riba haram. Ya, namun ya ketika ada bab pembolehan, jangan melampaui batas. Ya, kalau Anda misalnya terdolimi, sampaikan kepada pihak yang berwajib apa yang bisa menangani. Jangan setiap orang dikelui, digo, ya, menggosipi saudara yang tersebut. Ini apa? Bisa Anda yang berdosa nantinya. Ya, di sini sekali lagi mutadzalim yang didolimi. Ya, didolimi misalnya seperti eh dalilnya diwakilkan Imam Nawawi dalil-dalilnya. eh kisah seorang eh perempuan yang bernama Hindun ya dia merasa dizalimi oleh suaminya meskipun suaminya tidak apa-apa di riba ya karena apa dia zalim ya kata Hindun kepada Rasul Rasul apa ya dicurhati oleh Hindun bahwasanya suamiku Abu Sufyan itu enggak memberikan nafkah secukupnya padahal dia mampu ya maka kata Rasul khudi bin ma'ruf. Ya, ambil dengan rahasia hartanya dengan cara yang yang baik. Kalau kebutuhan Anda 100 ribu setiap hari, maka ambil 100 ribu. Jangan ambil 1 juta. Berlebihan ini. Ya. Di sini Rasul apa? Enggak mengatakan jangan engkau menghibah. Tidak. Ya. Ini Rasul dalam keadaan apa? Dicurhati oleh seorang perempuan karena apa? Dia didolimi oleh suaminya. Tidak apa-apa. Ya. Datang kepada ustadz. Ya. Bercerita tentang suaminya. Tidak apa-apa sebut namanya ya meskipun Ustaz itu kenal dengan suaminya tidak apa-apa demi apa kemaslahatan apalagi betul-betul dia didolimi bukan apa eh merasa kurang sudah suaminya ngasih satu juta padahal kebutuhannya cuma lima 500 ribu minta tambah curhat kepada Ustaz nah, ini adalah melampaui batas ya memang ini terkadang eh salah satu sisi pahit seorang Ustaz eh sering dicurhati eh sering kena getah juga ya ketika istri mencurhat eh, kepada sang Ustaz suami marah ya dan sebagainya dituduh macam-macam. Memang inilah resiko jadi apa? Ustaz namun insyaallah nam al ajr indah Allah Subhanahu wa taala. Eh, dan juga pengalaman seperti itu juga. Eh, bukan masalah suami istri, namun masalah bos dengan karyawan. Eh, ada sebagian ikhwan bekerja eh kepada seorang eh bos, ya. Berapa bulan gak digaji, ya. Curhat kepada kepada anak. Ya, sebagaimana Rasul SAW tadi menasehati apa yang bisa apa dilakukan. Langsung Rasul nasihati. Kita juga demikian mempraktekkan. Tidak ada masalah. Meskipun apa itu riba, namun itu riba yang apa? Yang boleh. Ya, ini karyawan didolimi. Ya, karyawan sudah berapa bulan nggak digaji, padahal dia mereka bekerja dengan dengan baik, nggak digaji, padahal dia mampu untuk apa? Menggaji. Ya, maka kita nasihati. Ya, kalau memang nanti antum tagih dia tetap nggak mau bayar atau menunda bayaran padahal antum punya anak punya keluarga ya antum pulang pergi antum apa tinggalkan pekerjaan cari ya pekerjaan yang apa yang lain jangan apa istilahnya gandoli memberati bos yang satu ini yang nggak apa menggaji sampai berbulan-bulan eh dari mana antum nanti akan memberikan makan keluarga antum anak-anak sehati, itu apa meninggalkan pekerjaan tersebut. Sang bos ketika mendengar marah besar-besaran. Kepada siapa? Bukan kepada pegawainya, kepada ustadz. Iya, ustadz nggak digaji sama mereka, juga apa nggak dapat apa-apa, namun apa dapat getahnya. Ya, kita katakan Rasul ketika diribai nggak mengatakan ini riba. Ya, Rasul apa menasihati sesuai dengan apa? Al ilmu. Naudzubillah min dalik. Ini ya sekali lagi ya sesuatu yang ya terkadang ada seorang muslim terlalu apa? Ya, sok suci, jangan menghibah. Eh, padahal apa itu riba yang di, dibolehkan. Ya. Nanti akan disampaikan justru yang dibolehkan dilarang. Ya, ketika kita misalnya mengkritik ya, ucapan yang ya, salah menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Eh, meskipun di antara yang mengaku sebagai ahli sunnah kita kritik, kita bantah ucapan yang sesat, ucapan yang batil, ya. Wah berbondong-bondong ini riba yang haram. Padahal ya ketika masalah urusan yang privasi mereka menghibah luar luar biasa. Ya, sesuatu yang haram dibolehkan. Yang dibolehkan di diharamkan. Ya, inilah sekali lagi al jahal kejahilan. Meskipun ya bagi yang mengaku sebagai alusona wal jamaah. Ini yang audzubillah min dalik harus kita paham mana yang haram dari riba dan mana yang apa yang haram masalah privasi seorang muslim misalnya. Eh Anda tahu, eh orang ini misalnya kalau makan nggak cukup dua piring, tiga piring. Eh, ya, jangan digibah itu privasinya dia. Eh, ya, haram menggibah. Jangan ceramah di hadapan umum masalah apa? Hal tersebut. Fulan ini masya Allah kalau makan namun dengan najabah apa? Mencela. Eh, ya. Namun ketika masalah apa? Mengkritik alil bidah. Ya, ini diharamkan naudzubillah min dalik. Jangan menghibah. padahal Beda. Urusan privasi, kalau Anda melihat saudara Anda salah, keliru, urusan dia dengan Allah atau privasi yang dia sembunyi-sembunyi nggak tahu ada orang yang melihatnya. Hanya Allah dengan dia saja. Jangan Anda apa? Ya, menghibahnya, nasihati dia, ya. Namun kalau ada orang yang terang-terangan berbuat kesalahan di hadapan umum dia bangga, ya, nanti akan disampaikan bab berikutnya. Atau dia mengucapkan ucapan yang keliru di hadapan umum, maka ini apa? Boleh disampaikan kritikan di hadapan umum agar apa? Masyarakat tidak terpengaruh dengan kekeliruannya. Bedakan mana yang itu urusan privasi, ini nggak boleh kita apa bongkar di hadapan umum, kita tutupi. Rasul mengatakan, "Man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi aib saudaranya, Allah tutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Ini urusan apa? Dosa privasi, ya. Adapun yang itu terang-terangan, Eh, dan itu keyakinan dia di hadapan umum. Maka ketika dikritik, dibantah, sesuatu yang apa? Sangat dibolehkan. Ini sesuatu yang apa? Sudah dilakukan oleh para eh, ulama as-salafus saleh. Ya, jangan sekali lagi yang haram dilarang atau yang yang haram ya dibolehkan ya menghibah privasi orang banyak ditebar luaskan ya sedangkan ya menghibah yang dibolehkan mengkritik diharamkan. Naudzubillah min dalik. Ini apa? Ya, membalikkan fakta ataupun al-haq kebenaran. Sekali lagi di sini kata Imam Nawawi yang pertama mutadzalim. Orang yang didzalimi boleh dia mengeluhkan ya, kepada yang berwajib atau yang bisa menangani permasalahannya. Ya, meskipun dengan menyebut nama orang yang mendzaliminya. Yang kedua mu'arifin. Yaitu memperkenalkan seseorang dengan aibnya. Ini seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama il Ketika menyebut para perawi, terkadang mereka menyebut dengan nama atau gelar aibnya. Contoh ada rawi-perawi dalam Sunan Abi Daud dan yang lainnya, namanya atau yang terkenal itu dengan Al-A'mash. Al-A'mash itu gelar, maknanya yang cacat matanya. Padahal dia punya nama Sulaiman bin Mahram. Cuma terkenal dengan apa? Nama al amas Untuk mengenalkan ini rawi yang bernama Fulan ini dikenal dengan al amas Ada lagi perawi yang namanya Al-Hurmus. Ya, namanya ya afwan Al-A'raj. Al-A'raj itu yang pincang. Ya, terkenal perawi ini. Padahal dia punya nama Abdurrahman bin Hurmus. Ya, dikenal dengan apa? Cacatnya. Tidak ada masalah. Ya. Karena untuk apa? Sekedar memperkenalkan saja, bukan untuk apa? Mencela. Sering kita contohkan misalnya kita lagi ketemu dengan teman lama, kemudian kita ngobrol. Gimana kabar teman kita yang namanya Fulan? Mungkin teman kita itu nggak apal. Yang mana ya? Oh itu yang ada, mohon maaf, cacatnya. Misalnya, tidak ada masalah itu, bukan riba yang apa? Yang haram, dibolehkan. Untuk sekedar mengenalkan, niatnya untuk mengenalkan saja. Yang ketiga, wa muhadziri. Memperingatkan eh, kaum muslimin dari sesuatu bahaya. Ya. Ini bisa berlaku bagi ahli bidah atau ahli maksiat. Hati-hati, si fulan ini punya pemikiran sesat, ya. Imam Nawawi mencontohkan, misalnya ada seorang yang baru belajar ilmu agama. Kemudian dia nggak tahu siapa ustadz yang layak diambil ilmunya, siapa yang nggak layak diambil ilmunya. Dia kelihatannya berguru kepada ustadz yang pemikiran sesat misalnya, entah dari kelompok khawarij, kelompok tasawuf atau yang lainnya, maka dinasihati, fulan, ya, jangan engkau berguru kepada ustadz itu karena dia punya pemikiran ini dan itu dan sebagainya. Disebutkan dengan bukti, dengan niat apa? Menasihati, bukan untuk apa? Ya, dendam pribadi, bukan. Bukan karena hasad, bukan. Namun untuk apa? Menyelamatkan orang itu daripada racun pemikirannya. Itu dibolehkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Itu ijma' para ulama yang membolehkan untuk apa? menghiba orang yang sesat agar apa umat terselamatkan dari bid'ah atau racunnya. Kemudian yang masih mirip dengan yang ketiga wa mujahin fiskon, Ya, mentahdir memperingatkan umat dari bahaya orang yang terang-terangan berbuat kefasikan dan dia bangga berbuat apa? kemaksiatan. Ya, apalagi mungkin ya contohnya gembong narkoba apalagi sampai dia menawarkan ya barang dagangnya yang haram tersebut, maka boleh diribah hati-hati. Jangan bergaul dengan si fulan. Dia ya gembong narkoba, dia bandar narkoba. Disebutkan itu bukan riba, bahkan itu yang wajib. Ya, ulama mengatakan asakit anil batil, setan akhras. Ya, orang yang diam dari kebatilan itu setan yang yang bisu. udah bilang dalik. Ya, Islam nggak mengajarkan kita itu berjiwa ya anani ya egois hanya memikirkan diri kita sendiri bukan urusan saya yang penting keluarga saya baik tidak ya harus ada apa kepedulian watawasabil hak watawasabi asabar eh meskipun dengan riba namun itu riba yang apa yang halal yang boleh ya jangan mengatakan jangan riba eh, itu juga saudara kita kaum muslimin jangan. kalau memang itu sesat dan kesesatannya menyebar di mana-mana wajib untuk diperingatkan Kata Imam Ahmad rahimahullah, in sakattu wa sakatta wa kaifa yariful jahil al haqqa minal batil. Kalau aku diam, engkau diam, dari mana orang jahil, orang awam itu akan tahu kebenaran daripada apa? Kebatilan. Nah, ya, jangan menjadi setan yang yang bisu. Nauzubillah min dalik. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mimba ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wal anuhumullah la'inun. Hati-hati bagi para dai yang nggak mau resiko, yang nggak mau ya mentahdir umat dari bahaya kesesatan. Ya, ah, siapapun, eh, padahal dia tahu, dia sanggup, namun dia diam, dia menyembunyikan, maka Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari ya Alkitab, eh dari petunjuk setelah eh dijelaskan kepada manusia petunjuk tersebut, maka dosanya ula anuhumullah. Allah melaknat mereka wa inun dan Allah akan melaknat orang yang apa? dilaknat tersebut, ya. Nah, memang ada sebagian dari seperti itu yang penting ya adem ayem dirinya. Yang penting aman. Yang penting apa? Semua orang suka kepadanya. Ya, padahal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan ridho nas ghayatun la tudrak. Ya ridho manusia itu impian yang nggak akan mungkin tergapai. Ada pro dan kontra itu pasti. Orang Arab mengatakan kalamun nasi tahi. Ucapan orang nggak akan selesai. Eh kalau dia mencari ridho apa? Manusia. Dia tidak ingat sabda Rasul, "Malil tamasa Allah bisukhtin nas, radil anhu arda bihin nas." Barang siapa yang mencari ridho Allah dengan kemurkaan manusia, Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan buat orang lain akan ridho kepadanya. Namun sebaliknya, manil tamasa ridho anas bisukhtillah sakhitallahu askhata nas. Barang siapa mencari keriduan manusia dengan kemurkaan Allah, ya maka Allah akan murka kepadanya dan Allah buat yang lain akan murka kepada enggak mungkin semua orang pro kepada kita pasti ada pro dan kontra yang mungkin yang yang penting kata ulama kulil haqqa sumamshi katakan yang benar terus jalan jangan noleh kanan noleh kiri ya orang manusia ya berbicara ya menggunjing menggosipi menfitnah sebagainya biarkan aja menggong kafilah tetap apa pelalu kulil haqqa wala murran katakan yang hak meskipun apa pahit rasanya wallahu taala Aku luka lihada Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhir da'wana Anilhamdulillahirrahmanirrahim ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.